panjenenganipun Al Habib Maulana Habib Lutfi saking Pekalongan. Boga kaula semua gak. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratil Muhtara Al-Mukarramun Para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama Para yai Para asatid Wa asatidah Para ibu nyai ibu, para habaib Khususipun ibu, Al-Habib Abdurrahman Jihaduddin lan pinten-pinten habaib ingkang lan yai ingkang boten sakit kula nyebutake salah setunggalipun. Sugi ingkang kula hormati Bapak Lurah Kito, Bapak Lurah Wonobodro sak prakatipun, ugi Bapak Lurah Perdikan, Bapak Jisuyun sak keluarga, hadirin wal hadirat rahimakumullah Alhamdulillah Siat dalu khol Sampun berjalan pinten-pinten Tahun tetap dalu dipun Kebiar Maulid Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabeh wali kabeh ulama sedaya menawi sasih pembacaan maulidin nabi niku para rohaniyahipun niku sami kumpul perlu menghormati nalika rawuhipun kanjeng nabi nalika serakah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten tanah Jawi menika wau khususipun umumipun Indonesia lebih umum malih seluruh dunia niku kathahipun para auliyaullah badane hadrominya utawi Yaman nomor kali nggih menika tanah jari niku kebek para auliyaillah Keranten beberapa sejarah beberapa tarikh senajan tasih hilang pasti tahun ini ning abadi sepakat insya Allah para sejarah atau sejarawan abad kedua atau abad ke satu para penyebar-penyebar Islam para ulama-ulama sampun lebet wenten Indonesia kata wenten Aceh terutama Pasai makam-makam yang kita ketemukan sesuai catatan itu persis napa ingkang dipun catet dening Profesor Dr. Al-Had Al-Allamah Abu Bakar Aceh. Wenten beriku wenten ingkang sedo tahun kali atus Hijriah. Wenten ingkang kirang saking tahun kali atus. Menika boten setunggal makam roh Ning kathah Saking mengatakan dereng di luar Aceh ngantos dugi barus ngantos dugi baros wenten perlak wenten barus wenten daerah Tapanuli terus wenten daerah Medan ngantos daerah Palembang beberapa makomah makomatil aulia terutama senjaman al malikus soleh Sultan Az-Zahir Sultan Daud perkembangan-perkembangan dunia Islam sampun berkembang luar biasa saking berikut Aceh utawi Pasai tempat berhenti pun pinten-pinten kapal kapal-kapal dagang saking Turki khususipun Persi Maghribi semua berlabuh pertama kali utawi nyetandar benten daerah Aceh atau Pasai. perlu kita terangkan sebab sejarah menikah wau banget pentingnya kata tiyang itu tihol ning ora weruh sing sapa sing mengerti si A Al-Maghribi si A Kiai bah Sunan bah itu bah ini kata setelah kita beberapa kita selidiki bagi orang-orang yang ngerti sejarah sumbere kakean kati istiharah. Nek orang kati istiharah minal deyan wal jari. Data-data sing lengkap tertulis tipis sekali untuk bisa membuktikan keranteng tiang-tiang kita sebagian kurang tulis menulis kurang ahli tulis menulis umpamane kok dalu niki sarang sarang sareng hanya pendengar setia nyatet utawa rekam sing penting-penting ten handphone dua handphone ya ora akeh dimanfaatake kanggo kepentingan sing luwih penting teges disoro sejarah, si A, si B, si D ora jare maneh sesuai dengan tahun-tahun pun dan situs-situsnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa perkembangan niki tertumpu benten generasi muda terutama panjenengan-panjenengan sedaya sebagai penerus-penerus para pejuang-pejuang umat, pejuang ulama, ngantos pejuang bangsa paling tidak siap akan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Nenek wis kepaten apa? Wis kepaten obor sejarah ora beruh, ora telaten karo tulis menulis. tak contohnya sing gampang banget ana wong pilih bayi utowo wong takziah Wenten tiang tilih bayi oleh-oleh tilih bayi margo siji kenal siraturrohim kok koncone nglairake bareng wis bali utawa durung bali napa sing dados pengalem kok persis kaya ibuke sing siji maneh persis kaya bapake siji maneh persis kaya simbahe api oh bayine putih lemu nyenengake diarani sapa wis ngertine arane api seneng dengoki ibune selamat, bayine selamat bangsul ditakoni ya padha lucu bocah kaya makane siji maneh kaya bapakane putih rada gedhi kae lahire tapi ada celah kelemahan sing sak benere penting diliwati Sebabnya napa ora telaten. Sebabnya napa? Ora telaten. Coba nek ditulis tekan ngomah mbuh sapa bae sing dilek diwiti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Sing cekak awas mawon Wes ngisore amabadu Pada hari ini saya bersama istri saya atau saya sendirian atau dengan teman siapa telah pilih bayi bayi tersebut putrinya ibu si A bapaknya si Fulan telah lahir tanggal sekian bulan neopo dino neopo neh perlu rangkepih sisak tulis ngisore ketahuilah yang membaca buku ini bila mana ada saudara atau yang terkait tersebut untuk membuat akte mungkin kehilangan tanggal lahir atau wulane harap diberi diberitahu niku manfaatnya niku Wis umpamane kok bali takziah utawa krungu tangga ora ana. Semonten iki tulisi ndure inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tulis saya jam sekian hari sekian telah takziah kepada si A yang telah meninggal pada hari ini jam sekian ulane Neopo tulis sekalian dan saya mengikuti sholat jenazah yang diimami oleh Mbah Yai Fulan atau Pak Lebih Fulan atau Bapak tokoh masyarakat siapa atau Habib siapa ditulisi ngisore semoga almarhum atau almarhumah mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang membaca buku ini kebetulan ada yang terkait memerlukan tanggal kematiannya tolong ini disampaikan sejarah orang hilang rombongan ziarah khol kata sakbis utawa sakol Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Alhamdulillah saya saya mendapat nikmah karomah dari Allah kami berserta rombongan tulis si A, si B, si C, D, F, G sak sebut ke bin bulan bin bulan saat alamati berniat berziarah wali sembilan maka kita berangkat dimulai jam sekian pertama kali ziarah sebelum berangkat ke lainnya kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas kepada Al-Habib Hashim bin Umar bin Yahya kepada Mbah Kiai Murtadha Sampangan kepada Kiai Khomsa Landung Sari pada jam sekian langsung ke Demak pertama kali sholat duhur di Masjid Demak Takdim sasar langsung ziarah ke Sultan Abdul Fatah jam sekian jam selanjutnya ke Kali Jogo tertulis rapi sampai tutup wali songo sing tadi besok keturunanmu nek saiki kowe bisa takon lah aku urip temen kanggo apa kenal kue awakmu ngomong kaya kue tapi ketika sewaktu kamu mempunyai keturunan dan buku itu masih terjaga ora-orane putu moco iki tulisannya simbah ini, ditengok jebule menang-menang simbah ke ahli ziarah ki tengok rombongan ini kiai anu rombongan ini Pak Kiai anu Pak dianu anu jebule rengon Habib Ahmad, Bib Hasim, Bagi Murtado, Kiai Habib Alwi, terus Kiai Muhammad Muhammad Idris, Kiai Umar Khattab. Ini tercatat membangun kecintaan aulia sedini mungkin untuk regenerasi. Niku ora disadari. Apa maneh ini kampung dhewe ono kiai sepuh, lah nyong turunan nih piye. Malah kira ono anak anak ono putu nih, Mosok nyong sing kon nulis sejarah niku ora pandang bulu eh anake putu nih kita orang yang sebagai lingkungannya apalagi santrinya kewajiban menulis walaupun tidak sejauh tulisan bapak si anak-anaknya ataupun putune tapi ada data sampai tekan mati ini sedone dimakamkan di mana tahu tulis sewaktu-waktu kuburan kue terawat putune to buyute ora menangi pingin takok pingin ziarah wong kowe cikal bakale kiai wenten desane takok mubeng ora weruh jare nang mbek kene lah asline kiai kate endi-endi ayo ya mbuh aku weruh kiai wis nang kene marga ora tau takon boro-boro fatihai ora ora ora ilah hadrati timbang bu Lah nek wis fatihai kedarung ilah hadrati timbang bu Al-Fatihah. Ini lho penting, ketinggalan enteng Tapi kalau terdata cukup kiai kampung kene iki meneng-meneng ana waline gedhi lho piye. Iki bukti utusane. Kok kuburannya ancar-ancarnya yang baik gini, yang baik gini. Didengok. Ah, lagi lah tengeri si utuh. Tengeri. Lagi ya kiwis iya, iya, ki. Iya. Sebab ancar-ancar ini gini, gini, gini, gini. Situsnya si utuh. Akhirnya ora kepaten. Oh. Goro-goro ini sebabnya apa? Gelem tulis menulis. Iki sejarah temriki katai cal wenten ngoten iku keranten kula hadir hol ya hadir hol kemawon sing pokok oleh barokah oleh karomahe tapi badane khol buahe oleh-oleh sejarah ora weruh kata katoib enteng niki kowe kabeh sing kewajiban terusake wong nom-nom supaya apa sejarah ora ilang Ono maneh terkadang situsnya itu bukti sejarah kuno sebab wong ahli sejarah niku kue ora cukup dengok kijingane tok wit-witan sing sekitar nang jero makam niku dadi bukti untuk kekuatan tahun. Benang kuburan kono ku ono witeo po. WTY loh sekian tahun jadi sedani oh yo buh tapi pokoknya nangun tengeri kuwi cedek karo wit-witan piye niku kangge tanda bukti oh wite napa medilinge piro jenis pohonnya apa jenis pohone sing swidak tahun ot, ora kuat umure kon dawa tapi nek jati ratusan tahun terus sejenis jati ratusan tahun ini bisa diukur madelingi nah, bunder e piro sekian berarti per tahun pertumbuhan jati itu sekian jadi umur jati sudah sekian ratus tahun iki sing dimakam kenang kene ya ora orane telung tahun kurang luwih niku kita tanda bukti bukan cocok nebang wit-witan sembarangan nang lingkungane makom Terkadang kita tergugah pingin bangun makom. Mulia ake, tapi situ dilangi. Boto sing asli ini ditumpuk tok urut kaya kuwi tenger sing asline melu dikubur diganti sing api Akhire kepaten situ sejarah. Lha satu contoh niku. Niku diantar situ. Masyirul muslimina rahimakumullah. Kita kembali lagi. Alhamdulillah beberapa makam wenten Jawa khususiyahipun nganti ono pekuncen pekuncen pekuncen yang ikut memelihara menjaga situs-situs Wali Songo dan yang lain-lain termasuk Wono Terima kasih perkembangan dunia Islam sebelum wali sembilan ingkang masuk pun kata ulama-ulama ten pundi-pundi aja dikira ora Nopo malih nang zaman panjenenganipun Sayyidi Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan بن عامر عبد المالك بن علوي عم الفقيه بن محمد صاحب مرباد بن علي خلق قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى النقيب بن محمد النقيب بن علي العريضي bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al Baqir Al-Imam Ja'far Sadiq ibune Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhum. Ibramani ramane Imam Ja'far Sodik asmane Muhammadil Bakir ibune Sayyid Muhammad Al Bakir Fatimah binti Hasan Siti, Imam Muhammad Al Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siti, ibune misanan karo bapake dhewe dadi para habaib Sayyidina Hasan Husain menika wau putrane Sayyidina Ali ibune Dewi Fatimah Zahra bintil Imam Ali bin Abi ana terkadang sing cok nyeleneh lah Habib ora turunan padha tapi ora wanita kok nek Nabi Isa juga Ibnu Maryam ya maklum terkadang kurang senengi karo putra wayahe Kanjeng ya ana bae soal ya tidak naiben Kena ngopo anak putune Kanjeng Nabi diturunake putrane kadhik ora kadhik putrane ning kadhik putrine apa sebabnya? Sebabnya nalika semono dunia Arab niku nek madani Kanjeng Nabi niku abtar marga ora duwe anak lanang tiang-tiang Arab nalika zaman semonten fanatik karo anak lanange lho niku fanatik fanatik sekali nek dia anak wadok ah wis kaya orang ora gani yang dua anak wadok pertama isi makanya Allah Ta'ala nuduhake ing kaum Arab digawe anak putune Kanjeng Nabi teko Dewi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kangge jawabane wong Arab nalika zaman semonten. Malah nek madani Kanjeng Nabi niku abtar. Ning sing jawab Gusti Allah. Inna kal kawthar fasalli li rabbika inna innaka innaka nah, nah, apa inna syani'aka huwal abtar. Dadi sing ke Kanjeng Nabi abtar jebule sing abtar dewi Lha lah hebat lah saking Sayyidina Husain terus mengandap-mengandap datang Imam Jamaluddin Husain piyambake badane tolabul ilmi ten pundi ten pundi ten pundi kundur wenten desanipun tempat kelahiranipun sebab ibune wong Campak Nek ramane Syed Ahmad Syah Jalal ibune anake ratu Sultan Nasr Abad makane digelari nek ulama temriko digelarane Udmat Khon niku gelar ulama Dengan niku Lah rombongan rombongane panjenenganipun nalika medal saking kotane badhe dakwah melebet wenten pase beberapa waktu temriku kumpul ulama-ulama sing disebut saking kilen ulon, disebut al maghrobi niku rombongan dipimpin telung kapal saking Imam Jamaluddin Husain rombongannya ini pirang-pirang ulama-ulama disebut al maghrobi al maghrobi Robi Tetiba al maghribi niku dudu siji Nopo malih dan zaman Sayyid Ibrahim Asmara Kondi dan zaman Malik Ibrahim niku nggih kata sangat ulama-ulama sing disebut maghribi maghribi nek diitung 500 wong punjul arane dhewe-dhewe lho niku arane kabeh ora padha nek maghrib ini sebagian padha keri-keri terkadang nek nyong aran arane sapa Abdurrahman Kaljogo wis cepet bae ngaranane Kalijogo engko Ibrahim Bonang lah padha kecepatan kebablas Ibrahim dewe dewe arane padha ning wonge ora apa ora padha lho niku wali abdal niku jumlahe pitu wali aotat jumlahe pitu mati siji ganti arane ya tetep wali aotat jumlahe papat wali abdal jumlahe pitu tetep diarani wali abdal ning wonge wis dhewe dhewe Nah al maghrubi al aku niku mekateni wow, kathah sangat dudu ning kene kopiahe ning kene petilasane nang kono tekene lah pirang teken pirang kopiah pirang sandal wong zaman-zaman semono wong Pak nganggo klambi be ngenteni kiriman mengkono pedagang kadek Cina, kadek Arab sing nggawa bahan-bahan dan sebagainya. Lah kok praur-praure jubahe dikubur sing butuhake pirang-pirang niki cara akali logikane ya lah saking mekaten nah beliau masuk ke kampung keluar kampung mempunyai beberapa program yang sangat istimewa sekali sing ahli pertanian sing ahli kedokteran ahli obat-obatan ramuan dan lain sebagainya sampai teknik bangun masjid dan sebagainya perumahan beliau-beliau itu mempunyai manajemen rapi orang terus dengan melebu kampung dakwah boten teko melebu kampung gue kenal Islam pura ngerti pura kalau Islam gue boten boten ngoten dengan melalui dunia perdagangan kenal terus mampir nyambung begitu dan begitu aku biasa dodolan tekan bumi ayu tekan bumi jowo sampai tekan tuwel barang gowo balekat gowo po gowo minyak barang mlebu ring omahe wong ora isin asal wong nang omah Assalamualaikum Waalaikumsalam monggo saking pundi saking Pekalongan pundi wae daleme Pekalongan nopo, napa kene iki menawi kersa panjenengan ningali mawon ki boten napa-napa kok Pak Wicup-wicupi ningali ana sarunge, ana eh dan sebagainya. Karo ngobrol akhirnya diwedangi kenal akrab ketemu nang dalan isik kilingan aku tahu mampir kono oh kai tahu mampir nang gonku kenal di ora cerita agama ora menyambung solider menyambung silaturahim perkenalan dahulu seduluran dhisik baru menunjukkan akhlakul karimahnya adabnya nganti kebersihan sesuci bagaimana kita menjalankan an-nadhafatu minal iman dawuh Kanjeng Nabi kok ditengok wong kok ngeligo po kok bersih iki wong raine rambute gondrong po kok raine mencorong iketane rajin utawa sing nganggo sroban nganggo jubah kok enak temen iki wong kok nek didengok kok mesti awan-awan iki urung ngerti dhuwur weruh awan salat opo sike wong edone bareng wong e takon di kia agamaku aku duwe kewajiban sembah sujud karo pangeranku sing gawe aku sing gawe kowe sing gawe bumi langit sak isine pisan kaya oh, kowe ya. lah pripun wis mengko nek diterangake kedawan kapan-kapan temu maneh dolan ning omah halus ngoten niki dakwah Cici kaya dewe-dewe nan pengene pingine instan, cepetan. Terkadang dewe ora bisa gowo misi akhlak sing apik. Contohnya pripun ana wong ora tau sembayang kala-kala mlebu masjid pingin ngibadah bus nganggo sarung rapi terkadang wong sarungan irung bener ya maklum tekodok dok apa disambut sing apik ki ngerata ora langgar kok alhamdulillah gelem ring masjid kiring langgar rile kabar rile sehat oleh Alhamdulillah le aku sih butuh konco sampean teko lah berisi ya masjid ini butuh wong kaya sampean Sampai kira ahli nang urusan listrik, jenengan ahli nang kebun, sing ahli nih kebun bersih. Lah kenyang bersih dhewe ane. Pura-pura jenengan kok gelem beriki, Yang tak riwangi cepatir. Wis pokoke bukan kancane ora terus wong tiku teko disenggai. Bisa lihat ngati kowe. Teko dok pingin lebu masjid, pingin sholat eling Sengak jawabane Wis eling mati po. Wis Pak Modar po. La ilaha illallah. Mental akhirnya tiang niku. Nah, niku. Karpe dakwah tapi ora pas. kaya kaya ini nih sampean kalian kulo sing dadi maghribi karo wali songo kene rugi Islam kaya kaya ini busing Islam nang Jawa ku sik pira Coba para beliau-beliau begitu hebatnya, halusnya, luar biasa. Itulah di antara meskipun. Niki Almar termasuk ingkang blebet wonten Wonobodro. Itu sudah mendekati 700 tahun. Aja dikira. Sayyid Abdullah Syarifuddin bin Qutbil Hasan pun ramane Hasan Alwi niku sekitar 700 tahun dekat dengan sekitar 700 tahun menawi Imam Ja'far Sadiq sebelah ini kok terpaut 300 tahun Nek kula sekilingan itu ngatus nggih, kilingan guru kula Mbah Abdul Fatah. Niku min ahdil kasyf. Nggih, iki mau maghribi wis 600 tahun. Lah nek Cak Parsodik kuwi sik nembe 300 tahun. terkenali Ja'far Sodik ku sengarani Ja'far Sodik Sunan Kudus maune sapa nyong ora ngerti tapi nyong weruhe Ja'far Sodik bin Thalib bin Sodik mboten Ja'far Sodik bin Sunan Ampel sing pertama kali nemu ake wenten beriki pertama kali rumin Al Habib Hashim tahun sewu telung atau siji hijriah sewu telung atau siji alang alangnya satu teki uruk satu teki wong sing arane macan satu galak niku sih tapi nek nang tengah-tengah ini mesti wite gerubul si ageng-ageng mesti mencorong. Dugi dengan makam niku karpet kungkulan permadani kan icu Niku rumit. Neng Jawi niku halang halangnya jatah kon tengah blas orang ono. Niku pertama kali. Masyirul muslimina rahimakumullah. Itulah beliau-beliau bagaimana dakwah masuk. Diteruske dening Ki Agung Pekalongan. Lan piyayi kali. Kiai Sodik atau Ja'far Sodik. Terus disusul malih dateng Kiai Gede Pekalongan Ki Ageng nek sing lundu awal Kiai Agung Pekalongan lajeng diterusake mengajar Kiai Husain lan beberapa tokoh-tokoh ingkang dipun makamkan kurang lebih insya Allah sing sekitar dereng temu akan, wenten sekitar meriki al ono ana selawe al sing durung ketemu teko sithik sebab nengokke ngoten ora gampang kudu ana bukti syariah ora asal cak-cak, tener diarani fulan fulan gampang temen ya niki nah nikilah kalau kita kaya kan sejarah catat mencatat niku kangge ibroh kanggo contoh awak dhewe kabeh kenang apa dikholi dhewe sisi pek kenal perjuangane status keulamaane keauliaane sampai diparingi karomah dening Allah taala apa sebab kok ilmune manfaat lan apa sebab kok oleh keparingan derajat sing luhur ing ngarsa dalem Gusti Allah ngarsa dalem Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wis nek mau wis ana sing nerangake bab almal ma'ruf nahi mungkar tak kira wis akeh lagi sejarah sing penting Nikilah perlu nipun hal Bukan untuk mendewakan itu bukan aja keseliru. Sidik-sidik dalile mitos. Jangan mitos, kultus, kentos dan lain sebagainya. Macam-macam. Lah, pada wong ziarah ke dudu kabeh pinter dekne dhewe. Nyirikan-nyirikake wong paling cepat paling gampang. Tiga kiai sing teko kuburan ku goblok. Orang ngerti syirik, orang ngerti apa. Penak. Lah niki lah, eling-eling kenging. Ngelekake. Yuk bareng-bareng ziarah ning para aulia tapi aja sampai salah kita ngelakoni sirik. Apa ngelengake kesirikan aja ziarah kubur baik. Pakaian karo kendaraan ini bisa sirik kok. Nyong lu gak motor nang motor motore kendaraan kendaraane jeep, jeep utawa sedan orang guru do papat sing Perasaan itu tumbuh. Ya nyong ora bakal dihormati, ora terkenal tokoh, ora dicap wong sugih. jadi nek teko kudu nggo kendaraan sing api Oh jadi nek kaya kuwi sampai tikot sing ngeki kehormatan kuwi berarti bondone utawa kendaraannya yang deket nih tuh Aja dikira orang. Nyong api Lutfi Ini nyong orang putih-putih koyok ya orang seroban, aduh, orang dikenal api Lutfi ya. terpaksa wis yo nganggo kopi bek dikenal Habib Lut Lutfi jadi berarti singa kehormatan pakaian sirik niku aja dikira ora Titi aja kuburan-kuburan terus titi sasaran. Nek ora seneng wis ora seneng kok kowe terus kepenak ora kan kedawa cerita. Lho niki. Niki nih kita mengetahui tentang al ulama mangke nek pun kepaten kula sing kuwatir nggih setunggal aku ora nyebut masalah agama liya ning penganutnya paling tidak mempunyai kebanggaan ora tak sebut si asib ning ana takok karo sing dianggap sesepuhe utawa tokohnya Pak, saya tunjukkan bahwa dulu umpamane kok nyebut Sang Buddha untuk menambah keyakinan kita sebagai penganutnya mana bukti tanda tempat kelahirannya mana tempat dibesarkannya dan beliau menerima ilham bisa nuduh hati sebagai penganutnya bangga orang Bangga betul Sing liyone takok mana tempat Brahma, Siwa, Wisnu? Bisa menunjukkan situ sejarahnya, bukti sejarahnya, menambah keyakinannya penganutnya atau tidak? Nambah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi nalika takok karo wong Islam, takok wong Islamet kula niki. Yai pundi bekas tempat kelahiran Kanjeng Nabi wis digeser. Onone sak kamar dok. Terus rumah tangga Kanjeng Nabi, rumahnya ya wis digeser Dan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah kikis habis. Mengko generasi sing tak teko akhirnya apa nek takon mana buktinya tempat kelahiran Nabi sudah tidak ada sudah tidak ada oh kalau begitu dongeng ya lalu kisi khawatir ki dianggap itu dongeng makanya kita kita ini kewajiban adanya khol untuk menjaga situs-situs sejarah supaya tidak hilang itu untuk tanda bukti kekuatan dunia Islam ulama-ulama kita yang wetan Indonesia dari abad keberapa dan keberapa Niku bukan kita meramaikan barokahnya saja yang disoi dening Allah taala ini para wali. Nih, aku Yusin tak tuju ngarep-ngarep ngono. Tapi yang hebat ibroh yang paling mahal di samping karomah karo barokah dalu niki khususnya bengi iki kula tak takon nek kene ora ana kuburane saya Maulana Maghribi kan bali sing nang kene ora ana sing dikholi kira-kirane rame apa ora ora aku kok jodoh menengah ya rame ora ora sebabnya rame wonten apa saya Maulana Maghribi 6 tahun 600 tahun wis itu 600 tahun kok iso iso iso gawe ramene umat isi iso gawe sejahtera ne umat isi iso gawe rejone umat sebab padahal wis itu lah nek si urip kaya ngopo sedone bae 600 tahun masih bisa menyejahterakan umat duit teko dhewe cari bahasa iya. berarti wong mati sih bisa sebab makani wong urip mesti ini kalian-kalian ini malu isin teko ring makame Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sing siji maca waqiah siji maca dalail siji maca selawat liyane dalail terus maca Qur'an ana sing tahlil dan sebagainya sing mak dengar apa wong nang jero kubur isi iso ngejak tahlil isi ngejak ngejak maca selawat isi ngejak mengajak membaca tasbih dan lain sebagainya kebaikan-kebaikan sing do teko nang kono partene apa ora weruh Pak P3 PKB Pak Kiye Pak Kiye Pak Gedor kono ora weruh dadi siji tumplek blek sing milih nomor siji yang sing milih nomor loro kumpul dadi siji ora cerita macem-macem ukhuwah dadi siji berarti wong wis sedo semene ratus tahun isi-isi iso ngrukunake umat isim mestine kerah terus nah, ini contoh nih, dalu niki mata pelajaran yang paling mahal Mengenai Habib Lutfi sering cerita oleh-oleh ziarah Wali Songo utawa Kadi El Maghribi oleh-oleh apa Bib isin. <coughs> ora barokah Bib ora. Ah kadoan pakate nyong apa? Nyong kecepretan wis alhamdulillah. Nyong nek teko ring ana aulia illah kuwi gampang bae wis ya Allah ya Rabb. Muga-muga besok nyong sa anak putune nyong dicawel tentang akhirate diterik kanjeng Nabi bareng-bareng fitah taliwa ilhamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ora iso model-model isine wis tak arep-arep Tadi kira kira-kira tangi kade kubur ben dhewe ora menangi Syekh Maulana Maghribi piyambake titen karo wong sing ziarah kita tahu nonton TV. Nonton TV nanti betul. Tahu. Kayak si nyiarakin yang TV ke weruh kue pura ora? Prasaku orang Ora Tur manjep-manjep kae terkadang terkadang senyum-senyum ora weruh, tapi sing duwe TV weruh karo penyiare ora. semerap betul. Lah kue wong ziarah kubur ning wali kue. kue penyiar TV kuwi nyong kabeh teko Bruno maca Yasin maca Waqiah atau maca napa nyong ora weruh kono tapi kae sing diweruh dhewe sing nyiarahke umpamane kaya niku dikenal lah batine sing paling top napa besok tangi kadek kubur maaf maaf ana sing arane padha ah nak dul kene nak nak kene dul gih panjenengan sinten? Oh, iki biasa teko nggonku, cuma gue nabi kenal karo nyong nembe weruh. Aku iki sing diziarahi gue bendina nek kliwo nang Mangrobi ana bodol nyong. Kene. Sing si maneh Beb Ahmad. Eh, kene kene kene kene. Sinten? Aku Beb Ahmad. Bukan sering ngaji nang sing bebasin kabeh aulia ilah sing biasa diziarahi tandang karo umat taal taal taal ku dewi ini ora kenal karo kono kono ini kenal karo dewi niku hebat eh? lah kira-kira ini dewi ziarah nih para aulia ilah besok butuh tindak pora. eh? apa butuh tindak sing karo kok Hah? Lah butuh, dewe butuh. Lah niki lah intine ziarah tebrik. Maka saking ngaten ayo niru apa sing di turunake di dedekke contoh dening panjenenganipun radhiyallahu taala anhum jane yo ya pingine saabrak-abrak catatan sejarah-sejarah sing perlu kita terang terangake asal usule manggone nang kene kepriye salih dan sebagainya waktu ini orang cukup jam telu dhewene doer sampai ini ngiler ngantuk <laughs> cukup sebentar moga-moga Allah taala maringi manfaat din wa dunia wal akhirah ditoto adabi ziarah ditoto adabi ziarah wong ziarah niku ana wong ngaji pinter fasih ning kok ora dikabul dening Allah taala apa sebabe suul adab akhlake ora apik akeh wong ala tv wis gampangane apa anane tok tapi adabe dijogo marang Allah taala adabe marang utusane Gusti Allah adabe marang para wali waline Allah taala dijogo justru niki tiyang sing hasilnya cepet diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. maksudnya maksudnya ngoten niku di margo napa? Husnul khuluq wa husnul adab. Niku ngoten. Niku kuncine ziarah ten niku. Wis ora usah model-model nyung nek nang kene pengin ketemu waline kaya ngopo ngono sing. Ah wis aja keduren kaya kuwi nah. Nyung kecepretan oleh barokah wis luar biasa saking katen kita-kita ini mugo-mugo orang keliwat barokahi mugo-mugo kecepetan manfaat ilmune berkah umure berkah rezekine berkah dunyone berkah pertaniane berkah pedagangane berkah dan berkah dan berkah dan berkah nganti tekan akhiratipun. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka Alhamdulillah rabbil alamin kira wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Moido Hasanah. Semoga bermanfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yenli